Kembali kita lanjutkan pembahasan pengaruh zikir terhadap berbagai kesedihan, kegundahan dan kesempitan. Siapa yang hafal salah satu dari doa yang sudah kita pelajari tadi? Ada tiga tadi. Siapa yang hafal salah satu? Ada yang hafal salah satunya? Mungkin yang paling populer doa Nabi Yunus. Nah, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal Sudah doa yang dibaca oleh Nabi Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ainin wa aslih li sya'ni kullah la ilaha illa anta nah juga doa beliau لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العظيم لا إله إلا الله Rabbus samawati wa Rabbul ardi wa Rabbul arshil karim Nah, di antara doa yang juga diajar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ini pendek apa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam sunannya dari hadis Asma binti Umais Asma binti Umais radhiyallahu anha Kata beliau, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, "Ala u'allimuki kalimatin taqulinahunna 'indal kar?" Maukah aku ajarkan kepadamu beberapa kalimat yang hendaknya engkau baca kalau ada kesulitan? Kalau engkau tertimpa oleh kesusahan. Taqulina hendaknya engkau membaca Allah Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'an. Allah dua kali ya. Allah Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'an. Ini pendek. Allah Allahu Rabbi. Allah adalah Rabbku yang menciptakanku, yang mengatur segala urusanku, yang memilikiku ya. la usyriku bihi syai'an aku tidak pernah menyekutukannya dengan sesuatu yang lain artinya kalau aku tertimpa oleh musibah dialah pelindungku kalau aku tertimpa oleh kesusahan maka dialah rahmatnya yang aku harapkan aku hanya bersandar kepadanya aku hanya bertawakal kepadanya karena di tangannya lah segala kemanfaatan dan dialah yang mampu untuk menolak segala kemudaratan. Sehingga ketika kita membaca ini kita ingat bahwa kita tidak perlu melakukan perbuatan-perbuatan syirik. Tidak per, tidak perlu bersandar kepada selain Allah. Tidak perlu meminta kepada selain Allah. Tidak perlu berharap kepada selain Allah kita tidak butuh datang kepada dukun paranormal yang sungguhnya abnormal ya. tidak perlu datang kepada para peramal ya. kita tidak butuh berharap kepada kasih sayang manusia kita tidak butuh bantuan dari manusia kita hanya butuh kepada Allah. Apabila Allah yang ingin menolong kita, maka tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kita masih ingat dengan sabda Nabi SAW Alaihi dalam riwayat Tirmizi, ucapan beliau kepada Abdullah bin Abbas, "Wa'lam, law anna al-ummata ijtama'u ala ayyan fa'uka bi lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak. Ketahuilah, jikalau seandainya seluruh umat manusia ini berkumpul sepakat untuk memberi kemanfaatan kepadamu, mereka tidak akan pernah mampu kecuali sesuai dengan apa yang Allah takdirkan untukmu. Ya. Kemudian kata beliau wa'lam law annal ummat istama'u ala ay yadurruka bi syai'in lam yadhurruka bisyai'in illa bisyai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Jikalau seandainya mereka berkumpul dan sepakat untuk membahayakanmu, mereka tidak akan pernah mampu untuk melakukannya kecuali dengan sesuatu yang memang Allah takdirkan untukmu. Semuanya berada di tangan Allah. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan orang-orang yang berbuat syirik dengan menggantung jimat-jimat, ya, yang menganggap bahwa jimat-jimat itu akan memberikan kekuatan bagi dirinya, menolak penyakit, menolak madharah, menolak bala, menghindarkan dari musibah. Ya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ada seseorang yang menggantung jimat atau mengikatkan benang di tangannya sebagai jimat Kata Nabi Inzaha, lepaskan jimat itu. Ya. Inzaha fa innaha la yaziduka illa wahnan. Lepaskan jimat itu karena sungguhnya jimat itu tidak akan menambahkan kepadamu melainkan hanya kelemahan. Karena engkau akan bergantung kepada selain Allah, kepada makhluk. Siapapun yang bergantung kepada makhluk pasti dia akan kecewa. Siapapun yang berharap kepada makhluk, pasti dia akan kecewa. Karena makhluk itu tidak bisa berbuat apa-apa. Pada hakikatnya mereka bergantung kepada kehendak Allah. Mereka tidak akan bisa memberikan manfaat sebagaimana mereka tidak akan bisa menolak madarrah. Ya, sehingga tidak perlu melakukan perbuatan-perbuatan syirik meminta kepada selain Allah Azza wa Jalla. Maka ini yang diajarkan oleh Nabi kepada Asma binti Umais. Kalau engkau ditimpa oleh kesulitan, kesusahan, kepayahan, baca ini. Allah. Allah apa artinya? Zat yang berhak untuk diibadai oleh segenap makhluk. Zul uluhiyah wal ubudiyah ala khalqihi ajma'in. Zat yang berhak untuk diibadahi oleh seluruh makhluk, itu artinya Allah. Ya. Allah Allahu Rabbi Allah adalah Rabbku artinya dia adalah penciptaku dia adalah zat yang mengatur segala urusanku dialah yang memilikiku la usyriku bihi syai'an aku tidak perlu untuk menyekutukannya dengan sesuatu yang lain aku hanya bersandar kepadanya ya, dalam Al-Qur'an Allah menyatakan wa man yatawakkala 'ala Allah fahuwa hasbuh Barang siapa yang bersandar kepada Allah, Allah yang akan mencukupkan dia. Nah, Kuani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara doa yang juga diajarkan oleh Nabi saw. Alaihi Wasallam. Ya, sebelum kita lanjutkan kepada doa yang berikutnya, empat doa yang kita telah pelajari ini semuanya berkesimpulan satu kalimat yang sangat agung yang menjadi sandaran kita, sandaran setiap manusia. Kekuatannya pada satu kalimat ini, yaitu at-tauhid. Semuanya ada kalimat tauhid. La ilaha illallah, la ilaha illa anta. Karena segala sesuatunya adalah kuasa Allah Azza wa Nah, maka orang yang dalam keadaan kesusahan, kesulitan, kepayahan, hendaknya dia bersandar kepada Allah dengan mengucapkan zikir-zikir ini. Nah, kemudian di antara doa yang juga tak kalah hebatnya yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sunnah beliau adalah apa yang diriwayatkan oleh Al Imam Ahmad rahimahullah di dalam musnadnya. Ya, doanya cukup panjang, Tapi doanya bagus sekali. Dari hadis Abdullah bin Mas'ud. Ya. Hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an diriwayatkan oleh Al Imam Ahmad dan yang selain beliau. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma asaba ahadan qat hammun wala haznun." Tidak ada seorang yang tertimpa oleh kegundahan dan kesedihan kemudian dia membaca apa bacaannya nah ini kata beliau Allahumma inni abduka wa ibnu abdika wa ibnu amatika nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk adlun fiyya qadau as'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsa aw 'allamtahu ahadan min khalqi au anzaltahu fi kitabik أو استأثرت به في في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرجا Nah, doanya agak panjang. Ya, saya ulangi doanya. Pelan-pelan supaya antum bisa mencatat. Allahumma inni abduka Allahumma inni abduka Ya Allah Sungguhnya aku adalah Hambamu Wabnu abdika Dan anak dari hambamu Wabnu amatika Dan anak dari hamba wanitamu Ya ibu kita eh, Bapak kita abdul hamba lelaki bagi Allah. Ya. Ibu kita amatullah, hamba wanita bagi Allah. Kita adalah anaknya. Makanya dalam doa ini, Allahumma inni abduka, aku adalah hambamu, wabnu abdika dan anak dari hamba lelakimu, wabnu amatika dan anak dari hamba wanitamu. Itu yang dimaksud adalah kita adalah hamba anak dari e, bapak dan ibu kita yang juga merupakan hamba Allah Azza wa Jalla. Nasiyati biyati. Ya, ubun-ubunku berada di tanganmu ya Allah. Engkau yang kuasa yang engkau yang menguasainya. Madin fiyya hukmu. Segala hukum dan keputusanmu berlaku pada diriku. Adlun fiyya qadha'uk. Dan segala ketetapanmu adalah keadilan pada diriku. subhanallah doa yang luar biasa. Pertama kita tunjukkan akan kehambaan diri kita. Bahwa kita ini bukan siapa-siapa, kita hanya hamba bagi Allah. Kita hanya hamba bagi Allah. Ini abduka wa ibnu abdika wa ibnu amatika. Ya. Kemudian kita tunjukkan bahwa Allah itu kuasa atas atas diri kita. Nasiyati biyadi ubun-ubunku berada di tanganmu ya Allah engkau yang kuasa atas diriku ya kemudian kita tunjukkan bahwa kita pasrah kepada apapun keputusan Allah madin fiya hukmu ya hukummu berlaku pada diriku apapun yang engkau tetapkan untuk diriku maka itu berlaku pada diriku tidak akan mungkin ada seorang pun yang menghindarkannya apapun yang Allah tetapkan baik dan buruk untuk kita pasti Pasti apa? Pasti terjadi, tidak mungkin tidak. Ya, walaupun orang sedunia ingin untuk menghindarkan kita, pasti mereka tidak akan mampu. Makanya kita katakan madin fiyya hukmu. Semua hukummu berlaku pada diriku. Adlun fiyya fadha'uk dan segala keputusanmu adalah keadilan untuk diriku. Engkau tidak pernah mendolimiku. Karena Allah tidak pernah berbuat kezaliman kepada seorang pun dari hambanya. Wa ma ana bidzallamin lil kata Allah aku tidak pernah mendolimi para hambaku ya semua apa yang Allah putuskan baik baik baik atau buruk pada diri kita maka semua itu adalah keadilan keadilan yang dilakukan oleh Allah terhadap kita adrun fiyya qadau as'aluka nah kemudian coba lihat meminta kepada Allah itu dengan adab ya tidak langsung meminta tapi menunjukkan kebutuhan kita kerendahan kita, penghambaan diri kita, kepasrahan kita, ketotalitasan kita kepada Allah. Baru kita meminta. Ya, coba lihat dalam doa ini. Allahumma inni abduka wabnu abdika wabnu amatika. Ya. Kemudian kita katakan nasiyati biyadik madin fiyya hukmu adlun fiyya qada'uk setelah itu barulah kita ucapkan Allahumma inni as'aluka Ya Allah Aku mohon kepadamu Nah ini doa yang agung sekali ya, Tidak langsung meminta Tetapi menyebutkan nama-nama Allah Allahumma inni as'aluka kullis min huwalat Ya Allah aku minta kepadamu Dengan setiap Atau seluruh nama yang kau punya Aku minta kepadamu dengan seluruh nama yang kau punya samaita bihi nafsa yang kau telah namakan dengannya dirimu au 'allamtahu ahadan min khalqik atau nama yang kau ajari kepada seseorang dari makhlukmu au ista'tharta bihi fi au anzaltahu fi kitabik atau engkau turunkan di dalam kitab sucimu au ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi 'indak atau nama yang hanya engkau ketahui di dalam pengetahuan yang gaib berada di sisimu. Ya. Nah, dari sini makanya para ulama menyatakan bahwa nama Allah itu tak terbatas dengan satu bilangan. Ya. Nama Allah itu kita tidak tahu kita tidak ketahui berapa jumlahnya sudah pernah kita bahas ya. Kalau ada yang mengatakan, Ustaz, bukankah nama Allah itu 99? Seperti dalam hadis Bukhari dan Muslim, bahwa Allah mempunyai innalillahi tis'atan wa tis'ina isman. Allah punya 99 nama. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang menjaganya maka dia masuk ke dalam surga. Iya, 99 itu bukan pembatasan, tapi pemberitahuan bahwa di antara nama Allah ada 99 nano. Seperti kita mengatakan, saya ada uang seribu. Bukan berarti uang saya cuma seribu. Saya punya uang seribu. Apakah uang saya cuma seribu? Ya, seperti itu. Allah punya 99 nama. Bukan berarti nama Allah hanya 99. Yang menguatkan hal ini apa yang dibaca oleh Nabi dalam doa ini. Beliau menyatakan awis ta'sar tabihi fi ilmil ghaibi indak atau nama yang hanya engkau saja yang tahu ya Allah di dalam ilmu ghaib yang ada di sisimu berarti tidak hanya 99 ada nama-nama yang Allah tidak ajari tidak Allah beritahu tidak Allah kabarkan kepada kita ya kemudian apa yang kita minta Allahumma inni Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak atau 'allamtahu ahadan min khalqik atau anzaltahu aw كتابك أو fi به al علم 'indak an taj'al al القرآن ربيع qalbi coba lihat ya aku mohon kepadamu ya Allah dengan semua nama tadi engkau jadikan Al-Quran itu sebagai Robi'a Qalbi asupan hatiku Robi'i itu artinya adalah air yang menumbuhkan tanaman itu artinya robi ya air yang menumbuhkan tanaman nah Rabi'a qalbi Kemudian Wanu nura sadri dan cahaya dadaku Wajala huzni dan pelenyap kesedihanku wadaha bahami dan penghilang kegundah gulanaanku enam ini adalah doa yang agung yang dibaca oleh yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya saya ulangi Allahumma inni عبدك وابن عبدك وابن عمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك anta ja'alal qur'ana rabi'a qalbi aku minta dengan semua nama tadi engkau jadikan Al-Qur'an itu sebagai asupan hatiku rabi'a qalbi wa jala'a hudni wa nura sadri dan engkau jadikan Al-Qur'an itu sebagai cahaya dadaku wa jala'a huzni dan pelenyap kesedihanku wa dhahaba hammi dan penghilang segala kegundah gulanaanku. Nah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang membaca ini, illa adhaballahu hammahu wa husna. Barang siapa yang membaca doa ini, melainkan Allah hilangkan segala kegundah gulanaannya dan kesedihannya. Tadi sudah kita terangkan bahwa yang namanya alham yaitu kecemasan, keresahan, kekhawatiran terhadap apa yang akan menimpa kita di masa yang akan datang. Itu sering menimbulkan kegundah bulanan. Seperti misalnya sekarang ini ada isu eh, krisis moneter atau mungkin sudah terjadi ya krisis moneter, dolar tinggi, rupiah lemah. Waduh, gimana ini usaha saya? Ya kehidupan saya, bagaimana nanti akan terjadi demikian dan demikian Ya, banyak orang mempunyai hitungan-hitungan yang membuat dia resah, gundah, khawatir, cemas. Ya, bagaimana nanti usaha saya? Bagaimana nanti pekerjaan saya? Bagaimana anak keturunan saya? Apa yang akan saya beri makan kepada keluarga saya? Nah, alham yang seperti ini Allah hindarkan kita kalau kita membaca doa. Ya, segala kekhawatiran terhadap apa yang akan menimpa kita di masa yang akan datang akan hilang. Allah tenangkan jiwa kita. Kenapa? Karena kita bersandar kepada Allah. Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Ya. Nah, kemudian wa husni melainkan oh, eh, illa azaballahu anhu hammahu wa huzna melainkan Allah hilangkan daripadanya kegundah gulanaannya terhadap apa yang akan datang dan kesedihannya terhadap apa yang telah lampau apapun yang pernah menimpa kita, kesedihan-kesedihan, kekurangan-kekurangan, kekurangan, kekurangan kelemahan musibah-musibah, ujian-ujian dan cobaan-cobaan, Allah hilangkan segala kesedihan itu. Ya, yang sudah berlalu tidak mungkin akan kita ulang kembali. Ya. Semoga Allah ganti dengan yang lebih baik. Makanya di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ajurni fi musibati, Allahumma ajurni fi musibati Wahlufni khairan minha Ya Allah Berilah aku pahala dalam musibahku ini Dan gantikan kepadaku dengan yang lebih baik Gantikan kepadaku dengan yang lebih baik Seperti yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada Ummi Salamah Nah, maka kata Nabi Orang yang membaca doa ini Maka Allah hilangkan kegundahannya dan kesedihannya wa maka nahu faraja dan Allah akan gantikan kegundahan dan kesedihannya itu kelapangan dan kelonggaran dari Allah. Allah pasti akan tolong dia. Nah, ada hal penting yang tersurat di dalam bacaan ini tadi, yaitu kita meminta kepada Allah Al-Quran itu sebagai apa? Robiah qalbi, asukan hatiku, ibaratnya tanaman yang disirami sehingga dia tumbuh dan subur. Kalau itu bunga maka bunga itu akan mekar, berkembang, akan tumbuh dengan indahnya. Itu Robi apel Wanura Rosodri dan cahaya dadaku. Dan Al-Quran itu jadikan ya Allah sebagai jala husni wa Bahami sebagai pelenyap kesedihanku dan penghilang kegundah gulanaanku. Kalau kita sedih, Ya kalau kita memang ber, berdoa kepada Allah membaca hal ini, maka kalau kita sedih banyak baca Al-Qur'an. Kalau kita gundah, kalau kita sedang tertekan, ya, banyak membaca Al-Qur'anul Karim supaya hati kita menjadi tenang karena Al-Qur'an itu luar biasa. Ya, Al-Qur'an itu adalah kebaikan yang diturunkan oleh Allah dari atas tujuh langit sana. Ya, dia adalah sebesar-besarnya zikir karena dia adalah kalam Rabbil Alamin adalah ucapan Allah pemuasa alam semesta ini nah, kalau kita membacanya dengan penuh keimanan dengan memahami dan mentadaburi isinya maka kegundahan kita akan dihilangkan oleh Allah sedihan kita akan dilenyapkan oleh Allah Azza wa Jalla maka ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah ya Doa-doa yang tadi telah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan menjadi pelipur lara, penghilang kesedihan, pelenyap kegundahan ya, apabila kita memperhatikan tiga hal. Ya, pertama kita harus menghafalnya. Bagaimana dia akan menjadi pelipur lara, penghilang kesedihan, pelenyap kegundahan? Kalau kita nggak hafal, apa yang akan kita baca? Insya Allah antum semua sudah hafal doa yang terakhir. Ya, yeah. sudah hafal belum? Allahumma inni abduka. Karena yang terakhirnya luar biasa. Betul-betul subhanallah. Allahumma inni abduka wa ibnu abdika wa ibnu amatika nasiyati biyadik madin fiyya hukmu adlun fiyya qadaru Ini as'aluka bi kulli ismin huwalak sammaita bihi nafsak أو أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي ya. Nah, sehingga Al-Quran itu dijadikan kecintaan di dalam hati kita. Kita membacanya itu sejuk, tenang, nyaman, tentram. karena nggak semua orang membaca Al-Quran dia akan mendapatkan hal itu, ya nggak? Ada orang yang membaca Al-Quran hatinya semakin panas, hatinya menjadi resah, ya. hatinya tidak tenang. Kenapa? Karena Al-Quran itu tidak Allah jadikan sebagai pelipur laranya, penghilang kegundahan dan kesedihannya, sebagai asupan jiwanya, sehingga tidak berarti apa-apa ketika dia membaca Al-Quranul Karim. Ya. Ada orang yang membaca Al-Quran dia semakin merasa sempit. Aduh Al-Quran ini dibaca tapi panas hatinya. Kenapa? Karena Allah tidak jadikan hatinya kuat terhadap Al-Quranul Karim. Apalagi para pecinta dunia Membaca Al-Quran itu yang terbayang di kepalanya adalah dunia Al-Quran itu tidak lagi menjadi obat bagi hati ya dan asupan bagi jiwa. Tapi Al-Quran itu sebagai media untuk dia mendapatkan dunia. Betapa banyak orang yang bahkan hafal Al-Quran, Al-Quran tidak berarti apa-apa di dalam hidupnya. Ya, yang dia tahu dari Al-Quran itu adalah sabatok saja. Setelah itu, ya sudah. Atau dia dikatakan sebagai qari, qari'ul Quran, hafidul Quran. Sudah. Setelah itu apa? Ya sudah. Nah, ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi yang pertama apa tadi? Harus hafal. Dan tadi ada yang pendek-pendek. Allah, Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'an. Atau yang e, berikutnya Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ainin wa aslih li sya'ni kullah la ilaha illa anta atau doa yang lainnya. Yang kedua, membacanya dengan mentadaburi maknanya, kandungannya. Ngerti apa maksud yang kita baca? Bukan hanya sekedar baca seperti membaca jampi-jampi. Ya. Membaca jampi-jampi terkadang tidak tahu apa yang kita baca, apa maksudnya, apa maknanya. Karena bahasanya bahasa yang tidak dimengerti. Asalnya dari jin, dari syaitan. Itu jampi-jampi. Ya. Ya. Abra Kadabra, abrakadabra <laughs> maksudnya apa seperti itu misalnya ya apa maksudnya abrakadabra bin salabin apa ya. nah, jangan membacanya seperti itu ya seperti kita membaca jampi-jampi nggak ngerti maksudnya ini apa gitu loh jadi harus tahu apa mak maknanya, apa pengertiannya. Seperti yang kita baca tadi kita ngerti, oh maksudnya seperti ini. Ya. Setelah kita ngerti maknanya, kita paham kandungannya, kedalaman maknanya, ya konsekuensinya, tujuannya. Itu luar biasa kalau kita mendalami doa, doa, zikir dikir yang dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bukan hati kita sekedar hanya menjadi tenang, bahkan bertambah kuat keimanan kita. Bahkan orang-orang saleh itu menjadi bernikmat-nikmat dengan musibah yang Allah timpakan kepadanya. Kenapa? Karena ketika dia ditimpa oleh musibah, kemudian dia bersandar kepada Allah, dia membaca zikir-zikir, doa-doa yang diajarkan oleh Nabi, semakin nikmat dia rasakan jiwanya, semakin tenang hatinya, semakin dekat dia dengan Allah. Kenapa? Karena dia tahu apa yang dia baca. Bagaimana kandungannya? Ya, seberapa dalam isinya? Dan apa konsekuensinya? Itu semua dia pelajari. Sehingga meresap di dalam hati dan jiwanya maka dia dengan mudahnya untuk mengatakan alhamdulillah ala kulli hal bukan hanya sekedar lisannya tetapi jiwanya benar-benar merasakan kenikmatan dari hal itu nah ini yang kedua yang ketiga adalah terus-menerus untuk selalu membacanya yuwazib wa yuhafid alaiha dan menjaganya dan terus menerus untuk selalu membacanya, melantunkannya, mendikirkannya ya, dalam setiap keadaan. Sehingga begitu terjadi musibah, kesulitan, kepayahan, otomatis ya nggak perlu diingatkan nggak perlu ditegur nggak perlu dikasih tahu dulu otomatis lisannya akan mengucapkan hal tersebut karena dia terbiasa dengannya Ya, begitu ada sesuatu saja sedikit saja dia tersakiti, tersandung misalnya, langsung yang keluar dari mulutnya misalnya Allah Allah Rabbila la usyriku bihi Ya, otomatis. Kenapa? Karena dia sudah terbiasa mengucapkannya sehingga ini menjadi pendalaman di dalam jiwanya. Nah, khawani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau tidak ada tiga hal ini, maka kita sering lihat doa-doa dan zikir-zikir itu hanya sekedar tinggal wawasan saja. Kita tahu tapi nggak ada artinya, ya kan? Kenapa? Karena kita tidak melakukan tiga hal ini. Pertama, kita tidak hafal. Yang kedua, kita tidak mengerti makna dan pendalaman kandungannya. Yang ketiga, kita tidak terbiasa dengannya. Maka tiga hal ini harus ada baru zikir itu mempunyai pengaruh yang bagus, yang baik ketika kita tertimpa oleh musibah, kesusahan, kegundahan, kesedihan dan semacamnya. Nah, ikhwani ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, terkait dengan masalah kesedihan dan kegundahan, Ibnu Qayyim rahimahullah Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyatakan bahwa segala kesedihan dan kegundahan itu datangnya dari dua perkara Pertama dari orang yang serakah dan haus terhadap dunia. Orang yang serakah dan tamak kepada dunia pasti segala kesusahan, kesedihan, kegundahan akan segera datang kepadanya, cepat atau lambat. Dan meskipun dia mendapatkan dunianya, jangan dikira orang yang mendapatkan dunia itu kemudian lapang jiwanya, lapang hatinya, banyak orang-orang kaya itu stres. Cuma kita nggak tahu. Dan dia tidak akan tampakkan kepada manusia bahwa dia dalam keadaan depresi, tidak. Ya, dia kaya tapi banyak tuntutannya. Ya, tuntutan pekerjaannya, tuntutan hutangnya, tuntutan tuntutan macam-macam. Cuma kita nggak tahu. Ya. Orang yang serakah dan tamak kepada dunia itu pasti berbagai kegundahan dan kesedihan akan datang kepadanya. Meskipun dia mendapatkan dunianya, dia akan tetap mendapatkan kesedihan dan kegundahan itu. Karena orang yang rakus dan tamak kepada dunia, dia tidak akan pernah merasa puas dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Sama sekali, tidak akan pernah merasa puas. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya laukana ibni Adam wadin awadiyan min zahab la ahabba ayyakuna lahu Salih. Kalau seorang anak Adam itu punya satu atau dua lembah dari emas, ya, ini lembahnya dari emas loh, ya, bukan dari batu, bukan dari pasir, dari emas. Kata Nabi, dia akan ingin kalau dia punya yang ketiga. Wa ma yamlau fahu illa turab. Tidak ada yang bisa menutup keserakahan mulutnya seorang anak Adam kecuali hanya tanah. Maksudnya apa? ya udah kalau udah mampus kalau udah mati baru dia puas nah yang kedua kata Ibnu Qayyim orang yang berpaling dari ketaatan kepada Allah Azza Wajalla kurang beramal yang soleh dan melaksana, melaksanakan ketaatan kepada Allah ya kalau kita sudah kurang beramal tidak menjaga kewajiban kurang berlomba di dalam hal-hal yang sunnah yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, gampang sekali kegundahan dan kesedihan itu datang kepada kita. Kenapa? Karena hati kita hampa. Ya, dia jauh dari pemiliknya yaitu Allah Azza wa Jalla. Maka ingat dua hal ini. Ini adalah sumber segala kesedihan dan kegundahan. Pertama, rakus dan tamak kepada dunia. Yang kedua, kurang dalam beramal soleh dan melaksanakan ketaatan kepada Allah. Makanya kalau orang rajin ibadah, insya Allah hatinya itu tenang. Ya, rajin sholat, rajin puasa, rajin pikir, rajin membaca Al-Quran, hati akan tenang. Ya, dan jauh dari berbagai kegundahan serta kesedihan. Saya cukupkan dulu sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kajian kita ini bermanfaat. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan silakan. pertanyaan Siapa yang sudah hafal salah satu dari doa yang kita baca? Satu orang dari depan, satu orang dari tengah, satu orang dari belakang. Yang dari depan, siapa yang wakil? Untuk seperti apa? لا إله إلا الله العظيم العليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم Nah, Ahsan, barakallahu fiik. Nah, yang tengah, siapa yang mewakili?